Kita insyaallah taala kembali melanjutkan membaca barakallahu fikum al-maurid al-adb zullal fi man tuqida fi fi man tuqida ala ba'd al-manahij ad-da'wiyah min al-aqaid wal a'mal lifadilati syekh al-allamah hamilul liwa tauhid was sunnah wa hamilul liwa at hadith was sunnah was salafiyah fil janub saudiyah syekh Ahmad najmi taala dan kita masih pada tahapan membaca barakallahu fikum uh, sedikit dari biografi beliau. Membaca sedikit dari biografi beliau. Nah, dan terakhir perjalanan beliau pada tahun 1362 Hijriah ketika syekh atau guru beliau yaitu Syekh Abdullah Al-Qarawi rahimahullahu taala membagikan beberapa juz-juz kitab kitab ummahat atau kitab-kitab induk yang ada di perpustakaan pribadi beliau di antaranya eh, juz-juz dalam atau bagian-bagian dari kitab As-Sahihain, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai dan Muwatta Imam Malik <clears throat> beliau bagi-bagikan kepada para murid-murid beliau barakallahu fikum untuk kemudian dipelajari bersama dan dibacakan matanya di hadapan beliau dan beliau mensyarahnya. Cuman pada tahun 1362 tersebut qadarullah wa masya'afa'al pelajaran sempat terhenti dan belum sempat diselesaikan karena terhalangi kejadian paceklik yang begitu panas di daerah Jazan. <clears throat> Sehingga pada tahun tersebut barakallahu fikum atau 1362 afwan 1362 pelajaran-pelajaran tadi sempat terhenti. Lalu kemudian pada tahun 1364 pelajaran-pelajaran tadi kembali dimulai kondisi sudah mulai membaik biidznillah wa bi ni'matihi maka pelajaran-pelajaran tersebut dilanjutkan kembali bersama Syekh Abdullah Al-Qara'awi rahimahullahu taala dan Syekh Ahmad An-Najmi rahmatullahi taala alaihi termasuk salah satu murid yang mengikuti durus tersebut dan bahkan dimulhakkan oleh Syekh Al-Qara'awi dengan santri-santri atau para tolaba yang sudah dewasa. Barakallahu fikum. Adu faqaru alaihi. Tahun 1364 pelajaran itu kembali dibuka dan dilanjutkan kembali. Barakallahu fikum. Dan Syekh memberikan ijazah atas periwayatan dari beberapa juz tadi itu beberapa bagian dari kitab Ummahat asid itu kitab-kitab induk yaitu enam kitab induk Sahih Bukhari Sahih Muslim Sunan Abi Dawud Sunan Ibn Majah enam Jami' Tirmidzi dan Sunanu An-Nasa'i Barakallahu fikum Kemudian wa fi 'am 69 wa 300 wa alf min al-hijrah darasa 'ala Syekh Ibrahim Ibn Muhammad Al-Amudi rahimahullah qadi samitata fi dhalika al-waqt kitab Islah al-Mujtama' وكتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في الفقه المرتب على صيغة السؤال والجواب واسمه الإرشاد إلى معرفة الأحكام tahun 1369 eh, Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala belajar kepada guru beliau yang bernama eh, Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Amudi rahimahullah yang mana Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Amudi di tahun tersebut ketika itu sedang menjabat sebagai uh, qadhi di negeri Samitah sebagai hakim mahkamah di kota Samitah pada waktu tersebut. Syekh Ahmad Najmi rahimahullah taala belajar kepada beliau kitab Islah al-Mujtama' dan juga kitab Syekh Sa'di rahimahullah eh, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah kitab fikih Naam yang disusun dengan model tanya jawab yang kitabnya berjudul Al-Irsyad ila Ma'rifati Al-Ahkam. Kitab Al-Irsyad ila Ma'rifati Al-Ahkam. Nah, ini dipelajari oleh Syekh Najmi rahimahullahu taala Naam kepada Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Amudi. Barakallahu fikum. Dan sebagaimana pula juga beliau belajar kepada Syekh Ali. Syekh Ali bin Syekh Uthman. Syekh Ali bin Uthman yaitu Syekh Ali yang ayah beliau, ayah dari Syekh Ali ini juga seorang masyaikh, seorang ulama. seorang syekh di negeri tersebut. Syekh Ali ibnu Syekh Uthman Ziyad Al-Sumali bi amrin min Syekh Abdullah Al-Qara'awi rahimahullah fi nahwi Kitabul Awamil fi nahwi mi'ah wa kutub ukhra fi nahwi was sarf Demikian pula Syekh Ahmad Najmi rahimahullah taala juga belajar apa? Belajar kepada Syekh Ali bin Syekh Uthman Ziyad As-Sumali dengan arahan dan bimbingan langsung dari Syekh Abdul Al-Qarawi artinya wasiat dari Syekh Al-Qarawi beliau untuk belajar kepada Syekh Naam Ali bin Syekh Utsman Ziyad As-Sumali belajar kitab Nahu, yaitu kitab Al-Awamil fi Nahwu wa Mi'ah Naam dan mempelajari beberapa kitab lain dalam bidang ilmu tersebut mempelajari kitab-kitab lain pada bidang nahwu dan sorf. Arahan atas arahan dan e, bimbingan dari Syekh Al-Qarawi secara langsung. Barakallahu fikum. Wa fi am 84 wa 300 wa alf min al-hijrah dan pada tahun 1384 hadara fi halqati Syekh Al-Imam Al-Allamah. Naam, في حلقة الشيخ الإمام العلامة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله لمدة نعم تقارب شهران في تفسير في تفسير ابن جرير الطبري بقراءة عبد العزيز الشلهوب كما حضر في العام في العام نفسه في حلقة شيخنا الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه taala تعالى لمدة شهر ونصف نعم ونصف تقريبا في صحيح البخاري نعم بين المغرب والعشاء نعم ini semuanya kami ulangi ini adalah tulisan dari Dr. Muhammad Ibnu Hadi yang ada di uh, muqaddimah dari kitab al mawridul Adab Zullal. Nah, nah ini e, eh, mukodimah ini memang sudah terlanjur sudah tercetak dan sudah terlanjur ada di kitab tersebut memang sudah sejak lama dan ini pun juga sudah dia tulis jauh sebelum e, dia menyimpang dan jauh sebelum ditahdir oleh para ulama atas berbagai e, penyimpangannya bagaimana ia e, me Nah, mengobarkan fitnah perpecahan barakallahu fikum di negeri As-Saudiyah dan juga di berbagai negara dengan mentahdir para doa tanpa ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana hal ini pun terjadi di negeri ini barakallahu fikum sunnah sayyi'ah ini Naam, nas'alullah as-salamatu wal afiyah wa na'udzubillahi min dzalik. Wa qaddarallahu wa masya fa'al terjadi di negeri ini. Naam. Bagaimana hal ini pun terjadi nah, pada diri asatidah jumhur yang kemudian menyikapi dan menghimbau atau mengajak ikhwas salafiyin untuk meninggalkan nah ustaduna Al-Ustadz Luqman bin Muhammad Ba'abdu hafizahullah ta'ala dan juga para asatidah yang bersama beliau dan menyikapi ma'had yang Eh, beliau bina dan juga menyikapi kegiatan-kegiatan dakwah yang beliau ada di situ termasuk kegiatan dakwah daurah alimah imam al-Muzani. Nah, nasallallahu afiyah semoga Allah Subhanahu wa taala nah menjaga kita semuanya dari berbagai macam bentuk fitnah dan semoga Allah tabaraka wa taala memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita salafiyin yang banyak tertipu akan fitnah yang terjadi saat ini dan agar beliau-beliaunya semuanya kembali kepada bimbingan dan pangkuan eh, dakwah salafiyah di bawah arahan dan bimbingan para ulama. Amin. Allahumma amin. Nah, jadi ketika dikatakan syekhuna yaitu syekh kami ya, al-mutakallim di al-mutakallim dalam apa dalam uh, tulisan ini adalah Muhammad Ibnu Hadi, Doktor Muhammad Ibnu Hadi. Nah, dan memang ini adalah yang ditulis memang adalah gurunya dia. Guru-gurunya dia Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga Syekh Ahmad Najmi sendiri. Nah, Syekh Rabi' Nah, barakallahu fikum dan yang lain sebagainya. Jadi kami membaca apa? Membaca tulisan uh, tulisan Muhammad Ibnu Hadi. Nah, agar antum mengetahui bahwasanya uh, eh, ini yang ada di hadapan kami adalah tulisan dia, tapi kami baca e, tulisan ini adalah tulisan yang dia tulis jauh sebelum dia menyimpang. Barakallahu fiikum. Taib. Dan pada tahun 1384 Hijriah, Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala turut menghadiri halqah Nah, asy Al-Imam Al-Allamah Ketua Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi. Di tahun itu ya Syekh Muhammad eh, Ibn Ibrahim Alu Syekh rahimahullahu taala. Beliau duduk yakni Syekh Ahmad Najmi rahimahullahu taala duduk di halaqah beliau tersebut. Barakallahu fikum. Kurang lebih sekitar dalam durasi waktu eh, enam bulan. Kurang lebih sekitar atau afwan sekitar durasi waktu dua bulan mempelajari ilmu tafsir yaitu tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah barakallahu fikum. Demikian pula di tahun yang sama beliau yakni Syekh Ahmad Najmi rahmatullahi taala alaihi menghadiri dan mengikuti halqah Syekh Al-Imam Al-Allamah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menghadiri halqah dari Syekh Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala dan turut menghadiri kajian di halakoh beliau kurang lebih dalam durasi waktu satu setengah bulan kurang lebih mempelajari kitab Sahihul Bukhari pada halakoh eh, antara Ba'dal Maghrib dan Isya. Syuyukhuhu Nah, di sini dibahas tentang guru-guru beliau. Guru-guru beliau, guru-guru Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahmatullahi taala alaihi yaitu Syekh Ibrahim yang pertama ialah Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Amudi yaitu guru yang beliaunya apa belajar nahwu dan sorof kepada nah, kepadanya dan beberapa kitab-kitab nahwu sorof lainnya. Nah, yang ketiga itu menjabat sebagai qadhi samitah sebagai ketua mahkamah di pengadilan Nah, pengadilan di negeri Samitah. Kemudian yang kedua ialah Syekh Hafid bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, penulis kitab Naam <clears throat> As-Sulamul uh, Wusul. Baik. Kemudian yang ketiga ialah Syekh Al-Allamah Ad-Da'iyah Al-Mujaddid fi Janubil Mamlakah Abdullah al qurawi rahimahullahu taala. Wabihi takharraja Syekh Ahmad fahuwa aktsaru syuyukhihi ifadatan lahu. Yang ketiga ialah Syekh Al-Allamah Ad-Da'iyah Al-Mujaddid. Digelari sebagai Al-Mujaddid pembaharu karena seperti yang disebut oleh Syekh Rabi hafizahullah taala dalam uh, eh, fatwa seputar uh, ar-ruqyah war ruqah. Al-fatawa Hawla eh, ar-ruqyah war ruqah. Ya, Syekh Rabi menyebutkan bahwasanya kondisi Ali Janubus ya ketika itu ketika sebelum kedatangan Syekh Abdul Al-Qarawi rahimahullah taala dipenuhi dan banyak sekali realita di lapangan terjadinya banyak praktek sihir, perdukunan ataupun tindakan-tindakan kesyirikan yang lainnya yang itu semuanya barakallahu fikum dan beliau menyampaikan nasihat dan wejangan untuk tidak kemudian membuka praktek rukiah nah, khusus untuk rukiah dan merekomendasi Anda sendiri sebagai dokter rukiah sebagai dokter rukiah praktisi rukiah dan disebutkan oleh beliau bahwasannya Metode yang dilakukan oleh Syekh Al-Qarawi rahimahullahu taala adalah metode yang sangat-sangat uh, manjur. Yaitu dengan apa? Tidak terus kemudian Syekh Al-Qarawi melihat keadaan banyak orang yang tersihir, banyak orang terkena gangguan jin, banyak orang yang terkena gangguan dari praktek perdukunan dan yang lain sebagainya dengan apa? Dengan membuka praktek rukyah enggak. Tetapi beliau kemudian uh, bertawun menegakkan dan menghidupkan dakwah as-salafiyah di Janubis Saudiyah, di wilayah selatan kerajaan Arab Saudi, di Jazan, di Samitah, dan di beberapa wilayah yang eh, lainnya. Menghidupkan dakwah as-sunnah, dakwah as-salafiyah. Sehingga dengan itu, barakallahu fikum dengan uh, adanya dengan hidupnya dakwah as-salafiyah masyarakat muslimin, nah banyak mulai sadar dan kemudian Eh, banyak di antara mereka kemudian memperbaiki akidahnya, memperbaiki tauhidnya dan memperbaiki keadaan naam i'tikad mereka, keyakinan-keyakinan mereka atas apa? Atas bimbingan dakwah dari Syekh Al-Qarawi. Syekh abdul Al-Qarawi sehingga mengobati langsung kepada inti permasalahan. Itu inti permasalahannya apa? At-tauhid. Karena memang satu tauhid, pelajaran tauhid ketika itu di Som sangat kering ya sangat kering dan sangat jarang sekali dihidupkanlah durus tersebut ya hingga sampai beliau punya sekian banyak murid hingga akhirnya mengutus murid-muridnya ke berbagai daerah ya, untuk apa untuk menghidupkan pelajaran tauhid dan pada akhirnya pun masyarakat sadar kembali kepada tauhid kembali menghidupkan sunnah dan akhirnya sedikit demi sedikit ternaam Eh, terkikislah yang namanya praktik perdukunan ya sehingga menjadi sedikit dan mulai terminimalisir gangguan-gangguan jin tersebut. Kenapa? Karena memang akidah umat ini terbenahi. Dan inilah beliau disebut sebagai Al-Mujaddid. Karena apa? Karena sebagai pembaharu dakwah di negeri tersebut. Al-Mujaddid fi janubil mamlakah. Sebagai pembaharu dakwah as-salafiyah dan dakwah sunnah dan dakwah tauhid di negeri di bagian selatan kerajaan Arab Saudi yaitu Syekh Abdul Al-Qarawi rahimahullahu taala dan men, dan membuahkan atau melahirkan sekian banyak murid-murid besar Syekh Al-Qarawi rahimahullah nah di antaranya siapa di antaranya Syekh Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi rahmatullahi taala alaih Barakallahu fikum nah di sini Syekh Ahmad pun banyak terbina dan banyak terbimbing dan merupakan syekh beliau yang paling banyak uh, menimba ilmu dan mengambil faidah dari uh, darinya yaitu Syekh Al-Qarawi. Ini adalah syekh uh, guru dari Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala yang paling banyak beliau beristifadah kepadanya. Kemudian guru Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala yang berikutnya ialah Syekh Abduh bin Muhammad Aqil An-Najmi. Syekh Abduh bin Muhammad Akil An-Najmi. Berikutnya Syekh Uthman ibn Uthman Hamli. Berikutnya Syekh Ali bin Syekh Uthman Ziyad As-Sumali. Naam. Berikutnya Syekh Al-Imam Al-Allamah Mufti Al-Bilad al Saudi al sabiq Muhammad ibn Naam Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullah. Kemudian berikutnya Syekh Yahya Faqih Absi Al-Yamani. Nah. Kemudian dan di antara para di antara para murid-muridnya Beliau memiliki sekian banyak murid. Memiliki sekian banyak at-talamid. 6. Nah. Bagaimana beliau tidak memiliki sekian banyak murid, beliau sudah menghabiskan waktu beliau naam untuk mengajar dakwah dan mengajari Naam memiliki sekian banyak murid beliau mengajar kurang lebih sekitar setengah abad menghabiskan waktunya apa menghabiskan waktunya setengah abad lamanya untuk mengajar kaum muslimin Lalu bagaimana bisa tergambar tentang murid-murid beliau? Murid-murid beliau. Nah, di sini e, disebutkan e, beberapa nama yang terkemuka. Ya, disebutkan di sini murid-murid beliau yakni murid-murid Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah taala yang terkemuka. Nah, itu sebagai apa? Sebagai Naam sebagai tanda bahwasannya eh, bahwasanya banyak sekali murid-murid beliau yang lainnya dan ini diantara yang yang masyhur. Yang pertama ialah diantara murid beliau murid Syekh Ahmad Najmi rahimahullah Syekh al alama Al-Muhaddith Nasirus Sunnah Al-Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hamilu liwa al-jarh wa ta'dil bihaq fi hadha zaman Naam. Yang kedua ialah Syekh Al-Allamah Al-Faqih Zaid ibn Muhammad Nah, Ibn Hadi Al-Madkhali, Syekh Al-Faqih Zaid Ibn Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali. Nah. Dan begitu pula Syekh Al-Alim Al-Fadil Ali bin Nasr Al-Faqihi yang baru saja meninggal di Madinah. Nah, rahimahullah. Barakallahu fikum. Dan ini yang merupakan apa? beberapa murid-murid Syekh Ahmad bin, Nahi, uh, eh, bin Yahya An-Najmi. <clears throat> Kemudian di sini disebutkan tentang uh, kecerdasan dan kepintaran beliau. Yatamatta'u syekh darajatin min adz-dzaka'i 'aliyatun jiddan Wahaka kisatun tadullu ala dhakaihi wa hafidhatihi mundu sughrihi hafidhahullah. asy diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tingkat kecerdasan yang begitu tinggi. Kecerdasan yang sangat tinggi. Dan berikut ini merupakan kisah yang menunjukkan betapa cerdas dan pintarnya beliau serta kuatnya hafalan beliau semenjak di usia dininya. طيب يقول العام الشيخ عمر بن أحمد جردي المدخلي وفقه الله لما كان الشيخ أحمد يحضر مع عميه حسنا وحسينا النجميين إلى المدرسة السلفية بصامطة أي في عام تسعة وخمسين وثلاثمائة وألف من الهجرة وعمره آنذاك نعم ثلاثة عشر سنة Karena yasma'ud durus allati yulqiha Syekh Abdullah Al-Qarawi ala talamidhihi al-kibar wa kana yahfadhuha Dijelaskan oleh Am ya oleh Al-Am syekh Umar bin Ahmad Jardi Al-Madkhali. Kata Syekh Umar bin Ahmad Al-Madkhali ketika Syekh Ahmad bin Yahya Najmi menghadiri Naam atau belajar di Madrasah As-Salafiyah di kota Somitah tahun 1359 Hijriah yang ditemani oleh dua paman beliau Hasan dan Husain An-Najmiyain yang ketika itu usia Syekh Ahmad adalah 13 tahun. Maka beliau ikut menghadiri durus beliau eh, menghadiri durus Syekh Abdul Al-Qarawi rahimahullahu taala nah, pada halakonya para tulab al-kibar, para santri yang sudah dewasa. Dan dars tersebut dan durus, pelajaran-pelajaran itu yang beliau sampaikan disampaikan oleh Syekh Al-Qarawi rahimahullah, yahfadhuha hifdzan dihafal oleh beliau dengan hafalan yang mutqin kuat. Barakallahu fikum. Ini adalah potret ya tentang kecerdasan dan kejeniusan beliau. Dihafal ya, Dihafal oleh beliau dan dengan hafalan yang kokoh kuat. وهذا هو ما جعل الشيخ عبد الله القرعاوي يلحقه بحلقة الكبار الذين كان الشيخ يتولى تدريس تدريسهم بنفسه. Nah, keadaan inilah keadaan tentang kecerdasan Syekh Ahmad rahimahullah. Kondisi kecerdasan Syekh Ahmad inilah yang membuat Syekh yaitu gurunya Abdullah Al-Qarawi rahimahullah taala memasukkan Syekh Ahmad di halakonya santri atau tulab yang sudah dewasa. Yang diampu pengajarannya oleh Syekh Abdullah Al-Qarawi sendiri. Li'annahu ra'ana jabatahu wa sur'ata hifzihi wa dhakaih. Wa dhaka'ahu. Nah, karena beliau melihat apa? Melihat kecerdasannya. Ya. Kecepatannya di dalam menghafal wadzakaihi dan juga melihat kejeniusannya. Akhirnya apa? Dimasukkan ke halakohnya apa? Halakoh santri yang dewasa. Nah, ikut halakohnya enam untuk santri anak-anak yang seusia beliau nggak puas. Ya karena memang itu haknya beliau karena memang Allah Subhanahu wa taala berikan nah rezeki yang begitu besar terhadap beliau berupa kecerdasan. Dan subhanallah termanfaatkan pada tempat yang luar biasa diberkahi biidznillah. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya ialah tentang eh, tugas-tugas uh, beliau. Tentang tugas-tugas beliau. Dan pekerjaan beliau hafizahullah eh, rahimahullahu taala. Beliau naam sebagai mudarris sebagai pengajar di madrasah yang didirikan oleh guru beliau Syekh Abdullah Al-Qarawi rahimahullahu taala. Nah, beliau menjadi mudaris di sana murni karena apa? Mengabdi sebagai pengabdian dan naam gak mengharapkan imbalan. Namun subhanallah kemudian beliau mendapatkan beberapa tugas dan ditunjuk sebagai muda uh, mudaris sebagai pengajar di desa tempat beliau lahir. Tempat beliau tumbuh kembang yaitu desa An-Najamiyah. Yaitu pada tahun 1367 Hijriah. Dan pada tahun 1372 lima tahun kemudian beliau pun berpindah dan ditunjuk ditugasi sebagai imam dan mudarris di desa Abu Sabilah. 6. Di daerah Balhurroth. Barakallahu fiikum. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena memang sudah masuk waktu maghrib, jadi insya Allah kajian ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidnillahi ta'ala dan mudah-mudahan pada pertemuan pertu, eh, pada pertemuan berikutnya kita bisa memasuki penjelasan Syekh Rabi' Ibnu Hadil Madkhali dan Syekh Shalal Fauzan akan kitab ini. Dan kita mendapati penjelasan Syekh Rabi' dan Syekh Shalal Fauzan mufid jiddan, sangat bermanfaat walaupun kita belum masuk ke dalam inti dan uh, pembukaan dari kitab ini, pembukaan kitab dari uh, pembukaan dari kitab Al-Maurid Al-Adbu Az-Zullal. Baik, kurang lebihnya kami mohon maaf wa naktafi bihadha wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu barakallahu fikum wa hafidhakumullah warahmatullahi wabarakatuh